Bismillah. Hati saya selalu mencerca pelaku-pelaku bidan. Apakah boleh saya berbuat begitu? Ikhwatu iman rahimakumullah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Urul iman al-hubbu fillahi wal bughdu fillahi wa min syu'abil iman an yuhibba man yuhibbuhullah wa yabghadu man yabghaduhullah inti keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah di antara derajat keimanan dan di antara bagian keimanan membenci apa yang dibenci Allah dan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Taala. Seorang mukmin tidak boleh mencintai kekupuran, tidak boleh mencintai kemaksiatan, tidak boleh mencintai bidah. Kalau Allah Taala لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من هاد الله ورسوله Di akhir ayat. Tidak akan kamu dapatkan orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Yang Maha Akhir, maka dia itu mencintai berkasih sayang pada orang-orang yang melampaui batasan Allah dan Rasul ataupun yang membantah Allah dan Rasulnya. Maka setiap mukmin diperintahkan untuk membenci apa yang dibenci Allah dan wajib untuk mencintai apa yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu, para sahabat wajib dicintai sebab Allah Ta'ala telah mencintai para sahabat. Nah, namun, kebencian di dalam hati kita tidak selamanya harus diperlihatkan dengan dalam bentuk ekspresi jiwa ataupun apa kelakuan terhadap orang pelaku bidan. Hal ini bukan berarti bahwa kita setuju dengan ahlu bidan, Tetapi tidak setiap ahlu bidan harus disikapi dengan keras harus disikapi dengan ditahdir ataupun dihajar. Iwat iman rahimakumullah. Ahlu bidah dalam poin yang bukan mukafarah, ahlu bidah yang tidak sampai kepada derajat kafir, maka sebenarnya ia berhak untuk mendapatkan wala loyalitas seukuran kedekatan dia kepada Islam sesuai kedekatan dia kepada sunnah. Bagaimana sikap kita kepada pelaku bid'ah? Jika seandainya yang menjadi maslahat kepada pelaku bid'ah dan kepada kita dan kepada dakwah sunnah adalah mendekati pelaku bid'ah dan bersikap lembut kepada pelaku bid'ah, maka hendaklah kita bersikap lemah lembut dan mendekati pelaku bid'ah ini didakwahi didekati dan bersikap lembut dengan pelaku bid'ah. Tetapi jika seandainya lemah lembut ini tidak memberikan manfaat kepada orang itu dan sikap keras mentahdirnya, menghajarnya, menjauhinya, memperingatkan orang darinya dan menyebutkan kejelekan-kejelekannya akan memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan memberikan manfaat kepada yang ditahdirnya sehingga dia bertaubat dan kembali kepada sunnah maka lakukanlah poin ini jadi ini kaifiah kita dengan pelaku apa bid'ah tetapi keyakinan kita wajibnya menjauhi bid'ah dan tidak boleh kita dalam arti memberikan loyalitas kepada bid'ahnya maka itu sesuatu yang wajib kita yakini karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu man ahdatsa fi dinillah wa fi riwayatin wa la'anallahu man awa muhdita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan lihat di dalam Sahih Bukhari dalam kitab Babu At-Tamassuk bil Kitab wa Sunnah beliau mengatakan Allah melaknat kepada orang-orang yang membuat perkara yang baru di dalam agama dan Allah Ta'ala memberikan ataupun melaknat kepada orang-orang yang membantunya, yang menolongnya, memberikan dukungan kepada pelaku bid'ah. Orang ahlu bid'ah apakah dapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Selama Allah alam, jadi selama ia bukan bid'ah mutafarah selama ia tidak termasuk kepada bid'ah mutafarah jadi bid'ahnya tidak sampai membuat ia kafir maka secara umum orang yang melakukan dosa besar maka ia akan mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari mukmin yang lainnya Allah Taala. Tetapi, ya Ahlu bidah dalam hadis yang lainnya artinya mereka akan ditangguhkan syafaatnya. Jadi mereka akan ditangguhkan syafaatnya. Bagaimana dengan keadaan umat Islam di Indonesia apakah sudah sangat jauh siriknya? Ewatul iman rahimakumullah. Ya, apa yang ditanyakan oleh penanya tentang kondisi kaum muslimin ya artinya yang menisbatkan Islam ataupun berkata ke Islam ya ala darajat artinya mereka ya berbagai bentuk tingkatan berbagai bentuk apa tingkatan sebagian mereka mereka tidak mengenal Islam kecuali kalimat syahadatain Sebagian di antara kita ini mereka tidak memahami wajibnya sholat. Sebagian di antara kita ini mereka tidak memahami halal dan haram. Lihat pernyataan Imam Syaukani rahimahullah taala yang dinukil oleh pentahkik tafsir Fathul Qadir Imam Syaukani menyebutkan ketika beliau hidup dan menghadapi kaum di zamannya, dia mengatakan bahwa umat yang aku hadapi ada tiga kelompok, ada tiga jenis bentuk manusia. Dia mengatakan faminhum mansakana fil wadi. Di antara mereka adalah orang-orang yang diam di perkampungan, di desa-desa ataupun di lembah-lembah ataupun orang-orang baduy Maka mereka golinya adalah orang-orang yang bodoh terhadap Islam, kesulit nama dan pengucapan kalimat la ilaha illallah. Mereka bertabaruk dengan penghuni kubur bertawasul dengan penghuni kubur dan mereka menyembelih binatang untuk pohon, untuk jin dan sejenisnya. Mereka tidak mengenal apa itu wajibnya sholat. Yang kedua kata beliau, mansakana filmudun. mudun, orang-orang yang tinggal di perkotaan. Golimnya katanya mereka tidak paham tentang riba, tidak paham tentang yang haram. Sebagian di antara mereka menunaikan sholat tidak tepat waktunya. Mereka mengakhirkan sholat karena sibuk dengan perniagaan dan sebagainya. Sebagian di antara mereka meninggalkan sholat. Yang ketiga kata beliau, Al-Hukam wa awanuhu. Lalu beliau mengatakan yang ketiga adalah para hakim, para pemimpin dan para pendukungnya. Maka kondisinya kata beliau, golipnya mereka telah melalaikan sholat dalam waktu. Sebagian di antara mereka tidak menunaikan sholat. Dan mereka tidak memahami tentang hukum Allah. Ini kondisi yang disebutkan oleh Imam Syaukani maka kalau kita teliti, kondisi masyarakat kita tidak jauh seperti itu. Kemudian para ulama mengatakan orang yang mengucapkan ataupun sikap manusia kepada kalimat la ilaha illallah ada empat kelompok. Jadi orang terhadap kalimat la ilaha illallah ada empat kelompok. Kelompok yang pertama man antara hadhil kalimah zahiran wabatin batin wa humul kufar. Orang terhadap kalimat la ilaha illallah ada empat kelompok. Yang pertama yang mengingkari kalimat ini secara bahir, secara batin, maka mereka itu adalah kafir yang nyata. Mereka kekal di neraka. Yang kedua yang mengucapkan secara lisan tetapi mengingkari secara batin, maka mereka adalah orang-orang munafik. Kelompok yang ketiga mantakala takalama kalimat bilisan itu, lakin lam yakun aliman bimaknaha amilan bimuktabaha kelompok yang kedua ketiga orang yang mengucapkan kalimat ini tapi tidak paham maknanya tidak mengamalkan konsekuensinya bahkan dia mengamalkan ataupun meyakini sesuatu yang bertentangan dengan kalimat ini maka Syekh Fauzan mengatakan tidak bermanfaat kalimat ini walaupun dikatakan seribu kali kalimat. Sebagian di antara kita mengumandangkan kalimat ini di atas kuburan ataupun di pinggir laut. Lalu setelah itu meminta kepada Roro Kidul. Dia menyembeli kambing ataupun sapi untuk Roro Kidul setelah ia mengundangkan kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang menyebutkan kalimat ini walaupun beribu-ribu kalimat tidak memberikan manfaat kepada yang mengatakannya. Kelompok yang keempat ini akan selamat. Man takalama bihadhil kalimat aliman bimaknaha amilan bimustadoha thumma da'iyan ilaiha. Itu orang yang mengucapkan kalimat ini paham kepada maknanya, mengamalkan konsekuensinya lalu mendakwahkannya. Mereka yang akan selamat hanya satu. Nah kita tanya, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, berapa persen orang yang memahami tentang kalimat ini dan mengamalkan tentang konsekuensi kalimat ini? Maka sangatlah sedikit orang yang mengamalkan kalimat ini dan ini pertanyaan yang terakhir. Berdosakah memutuskan silaturahim dengan orang kafir? berdosalah kita membenci orang kafir sementara orang itu ada hubungan darah dengan kita ataupun pemilik. Iwatu iman rahimakumullah Para ulama menyebutkan mahabbah ada beberapa jenisnya. Yang pertama mahabbah tobi'nya. Artinya cinta secara tobi'ah. Seperti bapak kepada anaknya, anak kepada bapaknya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Maka apabila seseorang mencintai bapaknya yang kafir, mahabah tabi'iyah. Karena dia adalah bapaknya. Tabi'ah, basyariah, tabi'ah sebagai manusia, maka itu tidak apa-apa seseorang mencintai bapaknya ataupun mencintai anaknya. Tetapi tidak boleh mahabbah dini di mana kita mencintai karena kekafirannya. Mencintai dan membiarkan kekafirannya, maka itu yang tidak boleh. Kalau kita punya hubungan silaturahmi, hubungan kekerabatan, maka bapak yang kafir tidak boleh dikatakan itu bukan bapakku. Kalau itu adalah kakak kita, maka kita katakan itu adalah kakakku. Tetapi tidak boleh mencintai dia sebagai agama walaupun dia adalah bapak kita ataupun kakak kita. Sampai di sini pembahasan kita pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan berharga dan bisa menjadi wasilah untuk beramal dan menjadi bekal buat kita yaumul akhir wa akhiru da'wan rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.